Ij'alhu waja karena di sini di akhir ayat di kalian bisa juga baca walam yaj'al lahu waja atau walam yaj'al lahu waja qayyima. Coba sama-sama. Tanya berikutnya. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه طيب سكته سوا سوا Tapi perselisihan akan kita bahas nanti, bahas kita nanti pada tajwid. Nah. Berikutnya mim marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون sama-sama الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله sama-sama Baik. Ini beberapa contoh berkaitan dengan sekta. Sekali lagi, 19 jalur yang lain tidak banyak sekta. Bahkan termasuk ke syubah sendiri tidak ada sekta. Sama-sama dari Asim. Tapi berikutnya masilah tawilah. Yang dibaca 45 hukumnya sama persis dengan jaiz mufasil. Ya Warsh Hamzah dibaca enam Asusi Ibn kasir juga yang lainnya dibaca dua. Innahu awwab sama-sama Coba dibaca lima dulu sama-sama mulai Tapi eh, bawahnya mulai Diperhatikan, baca 45. Nah, terus Nah, teruskan. <clears throat> Sudah dimudahkan di atasnya wawu kecil itu wa annahu ada dalam bendera kecil. Ini pertanda panjang. Untuk mudahkan setiap hak domir di antara dua harokat, dua huruf yang berharokat, setelahnya hamzah. Taib, sama-sama. Terusnya. berikutnya disambung aja. Wasil. Nah, mustamir. Eh, yang kecil-kecil jangan tergesa-gesa. Hunya ini panjang semua. Teruskan. Nah, Taib, wasil. Nah, wasil. Baik, berikutnya halaman 7. non tasdid ketika di akhir kalimat atau di akhir bacaan tetap dibaca dengung. Lahun sama-sama. Ini semuanya berlaku. Nah, sama-sama bawahnya. Nah, wasit. Tamir. Nah, teruskan. Nah, teruskan. Nah, berikutnya banyak ya. berikutnya tetap posisi lam harokat nah kemudian insun semuanya dibaca dengung nah, ulang kembali Taib. Berikutnya ikhfa pada halaman 8 tetap dibaca dengan ikhfa walaupun di akhir. Kita baca Ayyad sama-sama. Nah, bagian akhir kita baca wal ins wa ayatam. عليه كنز Nah ini hampir semuanya Nah sama begitu Ini insya Allah yang lainnya mudah ini Berikutnya kol-kolah yang Paling Atas ataupun yang kol-kolah pertama Derajat yang pertama Jadi ibaratnya dua huruf Jadi Al-Haqqu Dibaca Al-Haqqu Ko. Nah, sama-sama. Nah, jadi ibaratnya dua huruf. Jangan sampai kita baca al-haqqo. Nah, keliru. Jadi ibaratnya dua huruf. Al-haqqo. Sama-sama. al Nah. Bawahnya dibaca Nah, kurang atau kurang gunahnya lahabiu. Kurang sekali lagi. Nah, berikutnya Nah, teruskan. Nah, hasil Nah. Ingat jangan sampai ditambahi dengan dengan hamzah bin enam. Al jub nah, keliru. jangan ditambah dengan hamzah. Berikutnya huruf yang bertasdid di akhir kalimat posisinya ditekan. Pengucapannya dengan penekanan. Kita baca fatal sama-sama. Al-ghay. Al-ghay. Adal. Adal. Al-ghani. Al-ghani. Baik, baca aja, Pak. Dan ya, fa'ilam sama-sama. ditekan fatal sama-sama fatal nah, berikutnya Nah, wasil. Nah. nah. Penekanan huwal ghani. Ulang. Naam. Naam. Naam. Kulla syai'in hayy. Sama-sama. Kulla syai'in hayy. Nah, berikutnya. diperhatikan dilihat bukunya. Berikutnya contoh-contoh seperti ini membanjakan tidak begitu jelas kecuali kalau sebelum huruf terakhir ini dari huruf kolokola. Nah, seperti bagian kedua paling bawah atau pertama paling bawah maka akan nampak akan nampak ainya, Tapi kalau bukan kolkolah maka tidak begitu nampak. Tapi kita baca wal fath sama-sama. Nah, falidzalika fad sama-sama. Nah, paling bawah itu. Min qabl. Ingat kalau kolkolah didahului oleh kolkolah maka hurufnya akan jelas. Tapi kalau bukan kolkolah tidak begitu jelas. Taib. Bawahnya nah, paling atas tadi. Di bawah wal Coba sama-sama wa ya'lamu Roknya tebal. Wal Sama-sama. Nah, berikutnya. Naam. Naam, wasil. Naam. Fasil Nah, istamir. Nah. Tapi kita baca Nah berikutnya Biwairi ilm Sama-sama Li ism Sama-sama Al arsh fi بالبخل في شأن الحشر كالمهل Nah, dan seterusnya. Berikutnya tentang mat iwan itanwin sekaligus mat batal di sini. Mat iwan dan juga mat batal. Pada A di sini. Membacanya dua harokat, jadi bukan disukun. Karena banyak kita dengarkan para dai. Nah, kathirau, nah, rijalan kathirau wanisa. Nah, keliru demikian. Seharusnya apa? Wanisa a nah, jangan sampai wanisa. Nah, ini termasuk kesalahan. Jadi kalau disukun wanisa Rijalan ada fathah tanwin kemudian alif. Nisaan juga begitu. Ya sampai bacaan kathirau, nah, rijalan kathirau wa nisa. Nah, ini tidak boleh. Tapi kita baca ma'a sama-sama. Nah, hanya dua harokat. Ma'a ulang. Nah, bawahnya mulai. Jadi setelah lima baru nanti nah ma'a sama-sama ma la yasmau sama-sama Taib. Wasil. Naam. Nah, teruskan. Teruskan. Harus jelas. Bina sama-sama. dua harakatnya. Berikutnya. Wasil. Nah, teruskan. Baik, berikutnya adalah madlin. Madlin ketika ya atau waw sukun sebelumnya fathah ketika wasol dibaca kurang dari dua harokat tapi ketika berhenti jika setelah lin tersebut satu huruf maka namanya lin harik disukun e eh, dibaca 246 yang tidak boleh seperti azan yang terjadi di sebagian muadzin di Saudi as-salatu khairum minan naum ini tidak boleh jadi harus an-naum minimal dua kita baca Quraisy sama-sama atau bisa juga dua harokat pun empat Quraisy sama-sama Jangan takalluf tidak boleh Quraisy. Tidak boleh begitu. Ini akan tambah banyak huruf nanti. Menambah huruf kesalahan besar. Tapi sama-sama bawahnya mulai. Nah, teruskan. Taib. hasil Teruskan. Hmm, terus. Wasil. Ingat jika sebelumnya ya sukun tipis. Dair. La dair. Meringis. Nah. Kalu sama-sama. Nah, berikutnya. Enam. Halaman berikutnya pada ana. Ana itu kalau diberhentikan dua harokat. Kalau terus itu pendek. Namun di sana ada kiroah seperti kolun, seperti waras, dan juga kiroah lainnya. Ketika datang setelahnya Hamzah itu bisa dibaca panjang. Nah, ya khusus ini kiroah beberapa kiroah di antaranya tadi kolun, waras. Jika setelahnya Hamzah. Baik, kita baca. Ana sama-sama. Ana. Ini ketika berhenti. Ketika terus wa ma ana minal musyrikin. Sama-sama. Nah, teruskan. Ya, teruskan. Kita ulangi tadi ada beberapa kiroah yang antaranya waras kolun kalau setelahnya hamzah panjang itu kalau nah wasal nah kita berikan contoh satu kiroah itu kalau wars Kolana uhyi wa umid. Sama-sama. Nah, kalau setelahnya bukan hamzah, sepakat. <clears throat> Ketika terus dibaca dengan pendek. Nah, berikutnya mulai. Nah, teruskan. Hasil Alhamdulillah sudah tanda Tanda bulatan di atasnya alif itu Bulat kecil Ini pertanda pendek nah, Ketika wasol Nah berikutnya baca jangan main-main. Nah, teruskan. Nah, wasil. Istamir. ilahina. Berikutnya ketika ada tanwin setelahnya hamzah wasl. Ketika menyambung eh, terjadi nah perubahan. Nah. Diberikan contoh yungqa tanwin nunan. Tanwin menjadi nun. قل هو الله أحد الله الصمد sama-sama Al nam karena sebelumnya kasroh Allah nam situ ahadunillah bukan ahadunillah karena sebelumnya kasroh tapi kalau dimulai awal Allahus samad nam coba diulang sekali lagi kul Nah, berikutnya. Nah, ditekan karena tasdid. Al-mustaqor. Sama-sama. Al-mustaqor. Nah, berikutnya. yang duduk di luar nih masuk sini Nah, berikutnya sama-sama. Khairuni tuma'an nabi Sama-sama Nah berikutnya Nah teruskan Kita ulang. Fi zujajatini zujajah. Sama-sama. Baca terus saja, walaupun tanda jim atau kili, baca terus. Bawahnya. Nah, berapa harokat situ? Dua, salah satu tahu sama-sama. berikutnya. Ewa. Lutinil mursalun Ulang Lutinil mursalun Sudah kita kaidah tadi Setiap tanwin Setelahnya hamzah wasal dibaca dengan nakal nun kasrah berikutnya wasil Nah, berikutnya. Nah, berikutnya kita hal, halaman 16 ketika berhenti menjadi ya atau wau sukun. Kita baca hi sama-sama. Hu. Kata-kata seperti ini kalian berhentikan. Nah, kita akhirnya berhentikan bagaimana cara membacanya. Baik bawahnya mulai. berikutnya Fasil Istamir Ewa استمر نعم ini paling banyak contohnya namhu daripada hi. Nah. Berikutnya kita lihat Fawatih Aswar, pembuka-pembuka surat. Ada mad alifat, ada mad lazim kil, nah, mad lazim harfi mukhaffaf dan lazim harfi mustaqal. Kita berikan contoh aja. Tasim mim. Sama-sama. Jadi yang terkumpul asal hukum nun kof, sod, ain sin lam kaf mim. Ini semuanya dibaca dengan enam Kecuali pada ain itu boleh dibaca empat ataupun enam Ada qiraat lain dibaca dua empat ataupun enam enam tidak mengapa. Kalian baca fawatih suar saja. Nah, sama-sama bawahnya mulai. Nah, jadi pada ketujuh itu masuk. Alif lam mim. Sama-sama. Alif lam mim. Baik, berikutnya. dibaca Fawatih suar saja. Tahu Fawatih suar, Nah, bawahnya. Jangan banyak panjang Ra sama-sama. Alif lam ra. Ulang. Alif lam ra. Bawahnya. ini dari dulu banyak salahnya. Dari dulu. Nah, semenjak kita ngajar sampai sekarang masih banyak salah. Kita berikan contoh. Kaf ha ya ain Jadi ain tebal. Sad. Coba sama-sama. karena kosong asal hukum dibaca 6. Nah. Kaf ya ain sad. Sama-sama. sekali lagi masih banyak yang salah. Nah. Ain ada ikhfa di sini. Ain sad sama-sama. Ini pas begini kalian dengungkan. كافها يا عين صاد sama-sama Nah, jangan sampai keliru. Nah, berikutnya. tohnya dua aja. Hayun tohur, ha ya to ha ro, dua harokat. Tosin, sama-sama. Tosin. Berikutnya. Untuk lebih mudahkan yang ada tanda bendera di atasnya. Itu dibaca enam, Itu aja untuk mudahkan. Yang tidak ada tandanya dibaca dua kecuali alif tidak dibaca. Tidak dibaca itu harokat, hanya dibaca harokatnya, tidak eh, dibaca hurufnya. Nah berikutnya bawahnya mulai. Wasil. Teruskan. Sampingnya banyak keliru juga. masih ada yang asako. Tidak boleh asako. Ngasak tilo. Asako. Nah, tidak boleh. Jadi ai dibaca enam dulu. ai sing kof sama-sama masih banyak yang salah. Nah, berikutnya. Stamir. Baca Rifki melamun masih kecil. Nah. Berikutnya, bawahnya. Berikutnya adalah yang dibaca tebal. Al-Qahhar. Sama-sama. Al-Qahhar. Nah, bawahnya baca sama-sama. Nah. Taib, sampai sini. Kemudian rok tipis juga insyaallah mudah. Praktek yang sulit. Nah, prakteknya yang sulit. Tapi kita baca. Risalatillah. Sama-sama. Kita baca bagian-bagian yang agak sulit. Nah. Yaumun asir. Diberikan meringis bibirnya. Sama-sama. Dibiarkan meringis. Saya lagi. Asir. Ulang. Asir. Wantawir. Fiha harir. Fiha harir. Fatahir. Fatahir. Nah. Al-zikr. Al-zikr. Al-zikr. Nah, di situ ada hamus dan juga roknya tipis. Bawahnya asih sama-sama. Asih. Nah, asih. Nah, pakai ha. Asih sama-sama. Asih. As-sa'ir. as Berikutnya boleh dibaca dua, eh, dibaca dua, yaitu tebal atau tipis. enam Firuqo. Dibaca tebal sama-sama. Firuqo. Firuqo. Dibaca tipis. Firuqo. Bimis sama-sama. Bimis. <laughs> tebal atau tipis. Bimis. Bimis. Dibaca tebal dulu. Bimis sama-sama. Bimis. Kita baca tipis. Bimis. Bimis. Enak, ini kalau ini butuh praktek. Nah atau yang satu persatu. Berikutnya ainal kitur Sama-sama. Ainal kitur Nah, rohnya nampak kenapa? Didahului oleh kol-kola. Wanuzur tebal sama-sama. wanuzur nuzur. Coba jajah tipis. wanuzur wanuzur Wanuzur. Ya lebih kuat karena aslinya adalah azabi wa nuduri. Aslinya begitu. Azabi wa nuduri. Ya, aslinya. Nah. Wa nuzur. Sama-sama. Wa Nah, tipis. Demikian pula ida. Nah. Iya, yasr ada dua bacaan. Ida yasr. Sama-sama. Ida yasr. Ida yasr. Tipis dan seterusnya. Kemudian pada hamzah sukun sebelumnya oleh hamzah wasl. Ketika kalian menyambung dengan huruf sebelumnya, maka hamzah tetap sukun. Di surah Lam, Al-Ahqaf. Siapa yang lihat contoh tersalam. Di awal-awal surat Al-Ahqaf itu. Hah? Nah, disambung dengan huruf sebelumnya. Siapa nyambung? Fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Sama-sama. situ hamzahnya kalau disabun huruf sebelumnya tetap dibaca hamzahnya. Fis samawati tuni sama-sama. Fis samawati tuni. Akan tapi kalau di permulaan, permulaan bacaan maka hamzahnya dibaca atau diganti dengan ya. Ituni sama-sama. Ituni bikulli sahirin alim. Sama-sama. Sama. Itina azabillah Sama-sama. Itina bi'adabillah. Itiya taw'an au karha. ائت بقرآن ائت القوم ائتنا نعم وهكذا Kemudian rok sukun jika sebelumnya hamzah wasl maka ini dibaca tebal. Iruji'u sama-sama رب rujiu, dan Rabbi ruji'un. Nah, baca. irujiu, sama-sama. Roknya tebal. Kita ulang sekali lagi. irujiu, irujii ila rabbiki radiyatan marudiyah. Sama-sama. قال رب ارجعون رأي تبال قال رب ارجعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى يا بني اركم معنا ارحمهما irtabu irji irji'u warhamna irji' ilaihim ini syaitnya semua dari di bawah tadi. Dan dilihat pada 6. Dilihat bagian huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah, kasroh mulai dengan kasroh. Huruf ketiganya domah mulai dengan domah. Tinggal lihat kalian. Nah. Tapi dibaca bagian depan aja semuanya. Kita baca contohnya udakhul sama jamian. Udakhul. Ilhab. Ilhab. Nah, bawahnya dibaca judulnya aja sama-sama. Nah, judulnya aja. Ikoro sama-sama. Bawahnya. Nah, mana ifaknya? Unzur sama-sama. Nah, berikutnya. Nah, ada id'u apa ud'u? Ud sama-sama. Dan u kalau berhenti ya ud. Nah, sama-sama. Nah, berikutnya. Ewa wasil. Iya, Naam. Wasil. Naam. Ewa. Taim Kemudian pada halaman 24 semua ini dimulai dengan kasrah. Nah, semuanya dimulai kasrah. Nah, pada isim yang tujuh Dimulai dengan kasrah demikian pula Nah Pada fi'il Yang aslinya juga Huruf ketiganya kasrah Seperti Kodoh ya kedi Ikedi Ikedi Ikediya Ikediyu Jadi ikedu Itu aslinya kasrah juga Masya yamsi imsi Imsiya imsiyu imsu Nah Tapi kita baca Semuanya dimulai dengan kasrah Ismu sama-sama. Nah, bawahnya sama-sama. Nah, teruskan aja sama-sama. Kita teruskan sampai ayat. Teruskan. Hati-hati jas-jas mufasil. Berikutnya. Nah, wasil. Teruskan. Nah. ibnu apa ibnu i ibnu asnya bana ya bani ibni nah, ibni ibni ibniya ibniu ibnu nah ibnu sama-sama ibnu bawahnya mulai Nah, yang saya baca ya fa'nya dibaca. Nah, berikutnya Nah, halaman 25. Zal id. Zal yang pada nam id adalah sukun. Ketika berjumpa dengan enam huruf ini dibaca dengan jelas zalnya. Jangan di idgham karena di sana ada separuh qiraah dibaca dengan idgham. Kita baca il sama-sama. Il Jelas, zalnya jelas. Il tamshi. Il Wa il Wa il ta'azzan. Baik, bawahnya mulai. Wa il Jelas. Sampai sini aja. Wa izagat sama-sama. Bawahnya. Berhenti. Wa ilzayyan. Ulang. Jangan dibaca wa iz. Wa il. Il. Jelas. Zalnya. Ulang sekali lagi. Wa Teruskan. Nah bawahnya baca nah kita langsung id sama-sama bawahnya lagi berikutnya Nah, ja'ahum. Nah, bawahnya. u panjang. Nah, berikutnya. Tidak syahid, zalnya dibaca dengan jelas. Demikian pula pada dal qad. Nah, pada huruf qad di sini tetap dibaca dengan jelas ketika berjumpa dengan delapan huruf ini. Saya berikan contoh, man qad Sama-sama. Qada sami' sama-sama. Nah, di sana ada spal kiraah juga dibaca itu kom. sabang sama-sama. kos sami'. fakod dol Yang jelas fakod dol sama-sama. Nah, bawahnya mulai. Cari ada cari yang kot, ya. cari yang ada nama kot. Ulang sekali lagi. Bawahnya. Nah, berikutnya. Faqad zalam sama-sama. Berikutnya. Jadi kokolahnya jelas, bawahnya. enam dengung dengung nah walaqad zayyanna ulang berikutnya bawahnya ayo nah berikutnya pada tak tanis ketika jumpa dengan enam huruf ini juga dibaca jelas Separuh kiraah juga dibaca dengan idrom. Tentunya idrom lebih mudah tapi hafaz anasim dibaca jelas. Kazzabat Samud. Sama-sama. taknya jelas. Kazzabat Samud. Sama-sama. Bawahnya sama. Kazzabat sama sama. Ulangi, kadzabat. Bawahnya. Nah, bisa bisa ngelihat enggak? Tak tak tak nih tak yang disukun itu loh. Nah, ulangi sekali lagi. Bawahnya. Nah, berikutnya. Hamusnya tanpa wajabat junubuha ada hamusnya. Bawahnya. Berikutnya sab kalau berhenti ambatat sab sama-sama berikutnya ah malah malah tak sukunya mana nah bukan wasirat nah yang yang ditulis jelas nah walaupun pada asalnya juga wasirat nah fakanat saroba sama-sama bawahnya Nah bawahnya Nah, adapun setelahnya ini halaman 28 ayat ini dibaca dengan idgham. Jadi dalnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Ada juga ba berjumpa mim, sa berjumpa zal. Kita baca yang syawahidnya saja. Coba kita baca wajatum sama-sama. Wajatum. Wajatum. Bawahnya. Nah, idhammat sama-sama. Bawahnya. Ambil yang poinnya aja. Ujibat da'watukuma. Sama-sama. Bawahnya. Nah. Bawahnya. Sudah ada cak. Nah, kalian lihat. Izzalamtum. Bawahnya. Ayo. Mala mala. Irukam ma'ana. Sama-sama. Ruangan tebal apa tipis? Tebal. Kenapa tebal? Sebelumnya hamyah wasal. Irukam ma'ana sama-sama. Bawahnya. Yal dzalik. Kemudian pada contoh salasila ini hampir sama dengan tadi yaitu kalimat ana yang bersama. Kita berikan contoh. Ya, nanti ada pembahasan khususnya. Salasila wa aghlala. Sama-sama. Boleh kita baca salasila berhenti. Salasila. Salasil. Ada tiga di sini. Salasila, salasil dan salasila wa aulala. Nah. Berikutnya lakinnahu Allah. Sama-sama. Ketika berhenti lakinna sama-sama. Lakin, lakin, ana, nah, aslinya. Berikutnya, ar rasulah sama-sama. وأطعنا الرسول وقالوا bawahnya as-sabila as-sabila rabbana as-sabila rabbana bawahnya banyak qiraat di situ kita baca dengan Nah, sukun dulu. Kalau di depan itu total. Nah, hilang total. Bacaan pertama. Kanat qawadira. Sama-sama. Kanat qawarira qawarir. Sama-sama. Kanat Kanat قوارير قوارير من فضة sama-sama Ya tiga bacaan. Kalau berhenti pada qawarira pertama ada alifnya. Kalau kedua disukun. Nah, kita ulang kembali. Qawarira sama-sama. Qawarira qawarir. قوارير قوارير من فضة sama-sama bawahnya wasamud wasamud fama abqa wa mala'ih Ini sepakat. Baik. Bawahnya liyarbu ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله Nah, berikutnya kita ambil contohnya saja karena hanya satu di sini. Kita baca Ismam. La ta'manna sama-sama. Kita lihat posisi lisan di belakang maju ke belakang lagi. La ta'manna sama-sama. Jangan sampai dari sini langsung maju. Nah, jangan sampai la ta'manna. Nah, begitu akhirnya. Mundurkan lagi. La ta'manna. Sama-sama. Nah, belum ke sini mesti na. Sekali lagi, la ta'manna. Sama-sama. Ingat, jangan sampai nah akan dibaca dengan la ta'manna. Nah, walaupun ada kiraah juga, ada kiraah dibaca demikian. Berikutnya dengan raum. La ta'manna. Sama-sama. La manuna, Nunya dibaca tidak begitu jelas, Rom La manuna, Sama-sama. لا تأمننا Nah berikutnya Bismillahi majriha Bismillahi majriha Hanya satu tempat kira Hafsan Asim di sini. Untuk nyari yang banyak di kira Hamzah, kira Kisai, nah kira nah Asusi. Jadi banyak imalah kubro. Nah, wadduhi Wallaili idza saji. Nah, kalau hafaz hanya setempat ini aja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sama-sama. Baik. Selesai sudah. Nah, pembahasan tentang tamhid kita ambil dengan ringkas. Adapun tajwid kita ambil biasa tidak begitu kita percepat. Nah, daras pagi sebagaimana biasa selesaikan dulu ini tajwid. Nanti pindah lagi ke arba'in. Ya tidak lama insyaallah. Nah, Sabtu tetap ada. Nah, pagi. Dan juga Nah, keputusan dari e, musyawarah jadi liburnya. Nah, ini tanya ini sama Abarkom. Nah, ya liburnya Nah, karena pertimbangan juga untuk yang luar Jawa itu biasanya mahal tiketnya. Nah. Nanti biar Abu Arkom yang umumkan kapan liburnya. Atau sudah dibuat seperti damat dulu tidak ada libur. Ini bagus. Hah? Kalau kalian libur saya seneng ya ndak. Kalian libur saya seneng ndak Repot-repot mikir kalian. Nah. Baiklah, Bismillah.